Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Senang sekali pemirsa rasanya saya Mona Ratuli bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati Sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati kita semua pada pagi hari ini Dan pemirsa pada pagi hari ini seperti biasa saya selalu ditemani oleh seorang Ustadz Dan hari ini Ustadz yang menemani saya adalah Ustadz Abi Maki Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sudah mampir lagi ketemu sama pemirsa ya Ustadz iya. Alhamdulillah <laughs> Baik dan hari ini sudah ada uh, para ibu dari um, Jamiah Al-Azhar Azhar 19 Assalamualaikum Ibu Waduh cerah sekali pagi-pagi ya bajunya udah kuning-kuning <laughs> ungu Baik hari ini kita akan bicara uh, banyak sekali mengenai pasti hal-hal yang bermakna ya Ustaz ya hmm. Dan hari ini uh, yang akan kita uh, tema kita hari ini adalah bukti Al-Quran adalah mujizat Hmm. Nah, Al-Quran ini al ini kan adalah mujizat uh, Rasulullah. Uh, seperti apa dan buktinya seperti apa sih Ustaz? Iya iya. Hmm. Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang sebagai dasar yang harus kita mhm. ketahui kalau Al-Quran ini sebagai mukjizat. Mhm. Iya. Kita ingin me memberikan satu pembukaan terlebih dahulu bahwa setiap nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini akan disesuaikan dengan saat itu musuhnya kira-kira apa yang mereka banggakan. Ketika di zaman Nabi Musa, uh mhm. -huh. itu Firaun itu sangat membanggakan para penyihir. Jadi hmm. sihir di mana-mana. Sehingga mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa bukan sihir, namun seperti hal yang bisa mengalahkan sihir dan memang bisa mengalahkan sihir seperti tongkat menjadi ular, ular. iya kan? Lalu tangannya akan keluar cahaya sehingga tukang sihirnya akan kalah. Hmm. Jadi istilahnya dengan mengatakan Allah memberikan mujizat kepada Nabi ini lagi musim apa kalau dikatakan musim ya? <laughs> kan Nabi Isa alaihissalam diputus itu umat pada waktu itu sedang hobi-hobinya pengobatan. Waduh hmm. tabib itu tabib ini Maka Isa alaihissalam diberikan mujizat Dapat mengobati penyakit apapun hmm. Sampai orang yang buta pun Yang buta dari lahir itu bisa disembuhkan hmm. Sampai tingkat yang tertinggi bisa menghidupkan orang yang sudah mati Itu adalah mujizatnya. Ketika Rasulullah SAW diutus ya Bukan hanya sekedar diutus tanpa mujizat, Banyak mujizatnya. Mujizat Rasulullah itu banyak sekali seperti hanya keluar air daripada tangannya, seperti hanya memperbanyak makanan yang iya. sedikit menjadi cukup untuk ratusan orang, yang tadinya hanya untuk dua orang menjadi ratusan orang cukup, itu adalah mukjizat. Namun mukjizat yang paling indah yang sampai saat ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Iya. Bahkan kalau kita melihat mujizat Al-Quran itu apa? Cukup banyak kata-kata Al-Quran namun ingin diungkapkan sedikit saja kalimat mengatakan Al-Quran ini mujizat, fi ma'anihi. Maknanya Al-Quran ini mujizat dari segi lafaz dan makna. Lafaz makna mujizat. Sampai para penyair yang hebat itu yang dulu di zaman Rasulullah kagum dengan para penyairnya, dengan syair-syairnya, begitu dikasih Al-Quran mereka kepak-kepak tahu kerpek-kerpek <laughs> apa ya pada kalah semuanya ya, kaget oh ini Al-Qur'an ini apa ini bukan perkataan manusia ini firman Allah mukjizat dari segi lapan mungkin kita ingin eh, ingin coba misalnya surat langganan kita lah kalau sholat misalnya al-ikhlas kan uh mhm. -huh. ya, kalau kita sholat <laughs> al-ikhlas lagi al-ikhlas ya, itu langganan kita coba kan semua apa? kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad semuanya ujungnya dal dal dal subhanallah iya kan dengan mengatakan kalimat yang yang yang banyak lagi firman-firman Allah misalnya dengan lauk ataupun uh, eh, lauk bil qiyamah di semuanya pasti ujungnya ah ah seperti itu subhanallah ataupun mengatakan wal fajri walayalin asyr wasyafi wal watri wal laili idza yasr semuanya ar ar ar seperti itu mhm. itulah mukjizat secara lafaz belum lagi yang kita ketahui mukjizat secara makna banyak sekali kan mhm. seperti halnya yang kemarin baru heboh rame-rame kalau di dalam lautan itu ternyata ada apa ada, sungai. sungai. Mm -hmm. Ya buat apa Islam ini dengan oh hebat yang menemukannya bukan yang menemukannya hebat tapi Al-Qur'an sudah berbicara sejak lama. Pernahkah Rasulullah nyelam ke sana? Enggak pernah. Iya, tapi sudah dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman, di dalam surah surah Al-Furqan sudah mengatakan di antaranya yang mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di sana itu ada satu air yang sama, lautan yang sama, tapi mereka itu tidak bersatu dengan mengatakan hayatuhu la hayatihi wala fi hayatihi laisa bi Artinya apa? Kehidupan yang di air ini tidak nyambung ke sana, yang hidup di sana tidak bisa di sini. Padahal sama-sama air. Mhm. Bahkan di dalam ayat lain yang satu tawar, yang satu asin, tapi kelihatannya nampak sama. Al-Quran sudah bicara sejak lama. Itu mukjizat, namun kita kadang-kadang nggak pernah baca, maka nggak pernah ingat. <laughs> Iya, banyak ilmu-ilmu yang lain. Mhm. Satu hal yang ini baru ditemukan baru-baru ini Begitu orang Nasrani, orang kafir, orang Yahudi yang tidak senang ataupun orang kafir tidak senang terhadap Al-Qur'an, dia mengatakan, "Ah, banyak yang keliru Al-Qur'an." Di antaranya ada satu surah yang ada di dalam An-Naml itu ya, dengan mengatakan kisah apa namanya semut Mhm. Ketika Sulaiman dan kerajaannya sedang datang, semut itu berteriak dengan mata, eh, raja semutnya, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Kenapa? Nanti kalau Sulaiman datang bersama pasukannya, kami nanti diinjak. Kalau kami sudah diinjak, nanti ada kata-kata, la yahtimannakum Sulaiman. Biar nanti kamu tidak pecah jasadmu. Orang-orang kaget dengan mengatakan bagaimana bisa pecah jasad apa? Jasad semut gitu ya. Ini semut salah ngomongnya. Tiba-tiba ternyata coba apa? Begitu dicek semut ternyata 80% mengandung unsur kaca. Makanya dia bilang oh. pecah. Yang namanya pecah itu apa? Kaca. Ternyata begitu dicek otot itu mengandung apa? Mengandung 80-70% unsur kaca. Siapa yang memberikan kepada Rasulullah kasih tahu masalah ini kalau bukan dari Allah mu'jizat masih banyak kalau digali-gali Al-Qur'an itu mhm. masih mhm. banyak ilmu-ilmu yang akan sesuai dengan Al-Qur'an. Mhm. Begitu. Baik, mu'jizat iya. ini uh, untuk sekarang ini yang pastinya kita tahu banyak sekali uh, detail sekali isi dari iya. Al-Qur'an ini uh, dari apa sebelum yang sudah kita tahu sampai yang belum kita temukan belum juga <laughs> sudah ada gitu ya <laughs> dijabarkan secara detail di dalam Al-Qur'an. Baik, ini menarik hmm. sekali pemirsa kita akan membahas lebih dalam lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana mana tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi bersama Cahaya Hati Pemirsa, kami sedang membahas mengenai bukti Al-Quran adalah mujizat. Eh, di segmen sebelumnya Ustaz Abimaki sudah menjelaskan eh, bagaimana Al-Quran sebagai eh, mujizat Rasulullah pada saat itu ya Ustaz iya. ya. Oke okay, baik, nah sebelum saya bertanya lagi mungkin ada ibu dari Jamia Al-Azhar 19 yang mau bertanya silakan Ya ibu siapa, pertanyaannya apa? Terima kasih Mbak Mona. Ya sama-sama. Uh, nama saya Silvi. Uh mhm. -huh. Ustaz saya mau tanya, apa benar dengan kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali itu sama dengan uh, eh, al Quran? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Ustaz? Iya, kalau pertanyaan ini mungkin hmm. banyak sekali ya. Udah kadang-kadang jangan sampai ya. <laughs> jangan sampai udah nggak bisa baca Quran, nggak usah kulhu aja lah. kali udah selesai gitu. <laughs> Itu maknanya dari segi pahala ya hmm. seperti itu. Hmm. Iya. Namun kita ingin mengatakan bukan hanya sekedar pahalanya tapi harus kita kejar kenapa hebatnya al-ikhlas itu apa kok bisa sampai segitunya. Itu ada satu hadis diriwayatkan oleh An Abi Said Al-Khudri ya dengan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki membaca surah eh, Qul huwallahu ahad Allahu somad sampai berulang-ulang ya. Lalu pagi-paginya disampaikan ya Rasulullah itu pulang membaca al-ikhlas begini-begini. Rasulullah mengatakan satu Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Berarti kalau tiga kali, satu khatam selesai itu dari segi pahalanya mhm. dan dari segi makna yang indah makna yang berat di dalamnya mhm. karena menandakan tentang al ikhlas mhm. ikhlas kepada Allah dalam pengabdian coba kalau seandainya bunda ataupun para pemirsa yang berbahagia kita pikirkan setiap nama surah yang ada di dalam Al Quran pasti namanya itu akan tersebut di dalam Hmm. Anas ada kul a'udzu birabbin nas, hmm. malikin nas, hmm. al-falaq kul a'udzu birabbil falaq. Semuanya Al-Baqarah ada Baqarahnya di situ, surat An-Naml ada kata-kata An-Naml di sana, surah apa lagi? An-Nasr ada kalimat An-Nasr di sana. Coba Al-Ikhlas ada nggak? Las, las di situ ada nggak? <laughs> Nggak ada kan? Al-Ikhlas tidak ada. Coba kita qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan, ah. wa lam yakul lahu kufuwan ah. ahad. Tidak ada. Ikhlas di sana tidak ada. Tapi ingin mengatakan makna daripada kalimat ini tolong ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Ini ketika ada kalau dilihat dari asbabun nuzul sangat banyak sekali ya. Ada orang para raja-raja pada waktu bertanya, Ya Muhammad, si siplana rabbok. Artinya apa? Coba kepada kami terangkan bagaimana sih bentuk Tuhanmu itu, Muhammad itu. Karena orang Arab melihat Tuhan itu ya berhala, hidungnya begini, telinganya mhm. begini, segala macam. Mhm. Coba kalau Tuhanmu itu jago banget, coba bagaimana sih? Hebat banget, coba bagaimana? Bahkan ini pernah ditanyakan oleh siapa? Oleh eh, Suraka Ibnu Malik ketika Rasulullah mau ke Madinah dikejar kan, jatuh lagi, jatuh lagi, lalu bertanya, "Muhammad, Tuhan kamu hebat banget ya, jago sekali ya. Bagi dong satu." <laughs> Bagi dong satu mau saya bawa pulang ke rumah. Bagaimana sih bentuknya? Maka dengan mengatakan, jawab wahai Muhammad seperti engkau menjawab kepada Raja Konstantinopel waktu itu. Dengan mengatakan, Allahu huwallahu ahad, Allahu Maka kalimat ini begitu dalamnya. Makna ikhlas tentang kalimat Allah dan ibadah kita kepada Allah. Maka pahalanya sebesar itu. Iya, hmm. tapi bukan memudah-mudahkan. Akhirnya gak usah baca Quran, cukup al quran cukup Allah. Tidak ya. ya. Itu makna di dalam kandungan yang sangat bagus dan berat. Saya jadi mengutip sedikit mengenai ini. Jadi kalau dijanjikan pahala yang begitu besar yeah. hanya karena ses, uh, perbuatan yang kayaknya ringan, mesti dikaji lagi dikaji. mengapa gitu ya. <laughs> Ada apa ada dalamnya? Ada gitu. sesuatu di dalamnya. Enggak tiba-tiba asik, gampang gitu. <laughs> baik, baik. Oke, okay. ada lagi yang mau bertanya Ibu mungkin Lahan. Nah, nah. silakan. Terima kasih Mbak Mona. yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina. Saya mau bertanya, adakah surat Al-Quran bahwa Allah menjelaskan Al-Quran itu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman. Uhum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam Al-Quran di suratnya iya. dijelasin nggak uh, Ustadz kalau memang Allah menjaga kemurnian iya, Al-Quran ini sampai akhir zaman? Subhanallah. Yang namanya mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan untuk kita untuk dibaca itu dijaga keasliannya. Uh mhm. -huh. Untuk Taurat Injil tidak ada kalimat keasliannya akan mhm. dijaga uh -huh. oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh mhm. -huh. Dan punten kalimat ini ada terukir dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Kalimat yang sangat indah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Aku yang menurunkan Al-Qur'an maka aku akan menjaganya. Itu salah satu mukjizat. Kalau ingin dibuktikan coba Tahu huruf ta di dalam Al-Qur'an? Iya. Ta titik di atas berapa? Dua. Dua. Kalau ada iseng mau merubah titik satu aja ditambah jadi apa? Aja ya, jadi sa. Jadi <laughs> Gampang kan kalau mau merubah Al-Qur'an kan? Gampang sekali kalau mau merubah Al-Quran. Hmm. Sekarang titik ba di bawah satu. Kasih satu lagi. Jadi ya. Subhanallah. Mhm. Betul. Di, di, di istilahnya diambil titik saja sudah berubah. Mhm. Ditambah misalnya A kan ada arupnya patah di atas kan kasroh di bawah. Ganti saja di antara atas bawah jadi berubah makna, jadi berubah arti, jadi berubah bacaan dari dulu sampai sekarang. Adakah perubahan itu? Allahu Akbar. Mhm. Coba, kenapa kita tidak bangga terhadap Al-Quran? Kalau kita bangga terhadap Al-Quran, iya ya. Al-Quran banyak titiknya, hmm. banyak giginya, banyak itunya. Tapi kalau seandainya Allah tidak menjaganya, wah sudah berapa orang dapat merubah. Betul. Dan subhanallah, mujizat Al-Quran, sekarang ini banyak orang, cara Allah menjaga Al-Quran bukan keasliannya begini saja. Tapi banyak anak kecil yang hafal Quran. Iya kan? Betul. Banyak orang kufar di Indonesia saja ada berapa banyak baca Al-Quran dan mhm. hafal Al-Quran. Mhm. Orang Indonesia ketemu dengan orang Afrika, suruh baca Al-Ikhlas sama, suruh Al-Fatihah sama, mm -hmm. itu mukjizat tidak ada berbeda dan ini merupakan keagungan yang Allah berikan kepada umat Muhammad seperti itu. Baik, ya. bicara mengenai bukti e, bahwa mhm. Al-Quran adalah mukjizat, kita nggak usah ngomongin yang besar-besar dulu iya, ya iya, Ustaz iya. ya, karena yang besar pasti banyak. Tapi <laughs> yang kecil-kecil ini juga sudah luar biasa uh, di atas dari akal kita gitu ya Ustaz. Betul, betul. Wah, ini menarik sekali sekali pemirsa kami akan kembali sesaat lagi untuk kajian yang lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati. Pemirsa kembali lagi dalam Cahaya Hati kami sedang uh, membahas tema kita hari ini adalah bukti Al-Quran adalah mujizat. Uh, sebelumnya Ustaz Abi Makis juga sudah bilang bahwa uh, Al-Quran ini adalah mujizat Rasulullah. Hmm. Karena pada saat itu yang lagi ngebum, yang lagi ngetren itu hmm. adalah uh, syair itu ya. Syair, iya, dan ya, benar, benar. ini syairnya juga luar biasa uh, indah sekali gitu yang ada di dalam Al-Quran. Tapi yang saya lihat Eh, sampai detik ini Al-Quran juga masih menj menjadi mujizat kita iya. semua iya. karena masih banyak hal-hal yang uh, belum sanggup mungkin manusia gali dari Al-Quran yang hmm. yang uh, saat ini kayak seperti tadi Ustaz Abimaki iya. yeah. juga sudah bilang sebenarnya uh, hmm. yang sekarang lagi heboh ada sungai di dalam lautan itu udah ada dari dulu di iya, Al-Quran ya, ya Ustaz ya. Terus yang saya juga <laughs> pernah tahu di Al-Quran ini detail sekali bicara mengenai asal muasal manusia terjadi, hmm. kemudian betul. ada yang mengenai bohlam, hmm. ada yang banyak hmm. hal lagi. <laughs> Itu ada di surat apa dan apa lagi Ustaz? Kita juga jadi penasaran ya, apa aja sih sebenarnya mukjizat yang ada di Al-Quran ini? Masya Allah, jadi kalau seandainya ada perkataan yang hmm. mengatakan bahwa sumur tanpa dasar yaitu Al-Quran, semakin hmm. menggali isi Al-Quran, justru semakin, semakin, semakin dalam, ya. enggak ya. bakalan nggak nggak bakal ada habisnya hmm. terus digali terus digali makanya Quran ini akan mutawabifun wa mulazimun lil okuli wa zaman hmm. Al Quran ini akan selalu cocok dengan setiap otak manusia hmm. akal manusia dan juga akan cocok setiap zaman dimanapun hmm. berada hmm. jadi bukan Al Quran menyesuaikan manusia bukan Al Quran harus menyesuaikan kita tapi kita harus menyesuaikan dengan Al Quran hmm. karena Al Quran ini akan selalu berjalan dalam keadaan lurus contohnya yang tadi penciptaan manusia itu kalau hmm. kita pernah uh, ada satu riwa eh, apa namanya sejarah yang sangat membuktikan itu ada di Thailand seorang profesor atau doktor namanya kalau tidak keliru namanya Tajasa Tajason begitu ya mhm. dia berdebat tentang uh, orang luar ataupun orang luar dengan mhm. dengan penciptaan manusia dia mhm. dia berpikir dengan mengatakan ini mana dulu ya kira-kira tulang dulu apa kulit dulu tulang dulu apa kulit dulu Subhanallah dengan mengatakan dari luar mengatakan, oh ini tulang dulu, oh ini kulit dulu, rame, rame, rame. Akhirnya beliau habis meneliti dengan panjang, dia mengatakan, oh tulang dulu, baru kulit. Subhanallah. Hmm. Itu hasil penelitian. Tiba-tiba begitu diangkat di dalam forum islami hmm. dengan mengatakan Islam udah nggak aneh kata-kata itu. Hmm. Karena apa? Sudah jelas dalam Al-Quran tulang dulu baru kulit. Sehingga penciptaan manusia itu detail di dalam Al-Quran surah ya. Al-Mu'minun. Ya. Hmm. Dengan mengatakan, وَلَقَدْ min الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ makin نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا idhama lahma Artinya, aku ciptakan tulang, lalu aku bungkus tulang ini dengan kulit ataupun dengan daging. Berarti di situ Al-Quran menyatakan apa dulu? Tulang. tulang dulu. Disitulah Nah jasad-jasad ini mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Indah sekali. Luar biasa. Iya. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada seorang profesor dari Afrika dengan dengan hasil penemuannya mengatakan bahwa bumi ini setiap hari berkurang menjadi air, menjadi lautan. Coba kan hasil penelitian begitu kan hmm. bahwa bumi ini setiap hari berkurang menjadi lautan, menjadi lautan. Ternyata kagum orang-orang dengan penemuannya. Syekh Zindani mengatakan kami tidak kagum dengan penemuan Anda. Kenapa? Sejak saya kelas 4 atau 3 SD saya sudah tahu itu. Kenapa? Al-Quran mengatakan Inna na'tiyal arbawanan kusuha min atrafiha. Kata Allah, aku turun ke bumi ini setiap sepertiga malam. Aku turun ke bumi setiap malam. Lalu aku kurangi bumi ini ujung-ujungnya untuk menjadi lautan. Subhanallah. Apa lagi coba? Hal-hal yang terindah yang ada di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dulu, coba kita lihat ilmu bumi. Katanya berpendapat pertama nih kalau bumi itu rata seperti triplek. Lalu ujung-ujungnya ya, gunung. Iya ya, kalau naik nyemplung ke bawah wallahu <laughs> a'lam begitu. Setelah itu berubah lagi. Oh, bumi itu bulat. Katanya kan bulatnya seperti bola, bulat seperti itu. Lama pendapat itu beredar. Tiba-tiba oh tidak, bumi itu berbentuk oval. Subhanallah, seperti lonjong telur kan? Ternyata Al-Quran sudah bicara lama. Wal arba ba'da dzalika dahaha. Demi bumi yang berbentuk oval. Subhanallah. Iya, kita lihat yang namanya signal, baik itu mungkin dia satelit disimpan, baik itu untuk televisi atau radio atau apa saja yang menggunakan yang di atas. Ternyata Al-Quran sudah mengatakan apa? Wasara idatir raj'i. Dan demi langit yang dapat memantulkan. Memantulkan apa? Ternyata sinyal Sinyal-sinyal hmm. yang ada itu ke ya. langit pantul ke bumi, langit pantul ke bumi. Coba apa lagi yang tidak ada di dalam Al-Qur'an? Hmm. Rugi besar kalau umat mukminin mukminat tidak bangga terhadap Al-Qur'an. Karena apa? Karena dia tidak tahu terhadap keindahan Al-Qur'an. Mulai saat ini mukjizat yang ada di pribadi Rasulullah ini sudah berada di hadapan kita, hanya tinggal kita apa? bacanya bukan dijadikan hmm. mas kawin nikah aja. kawin nikah Quran dibaca nggak pernah. Ya seperti itu. Baik, subhanallah. Kita ternyata kita tuh kadang-kadang ya uh, selalu ingin uh, mencari aduh mujizat yang ada di dunia ini ternyata di rumah juga ada ya Ustaz ya. <laughs> kita simpen di lemari ya Ustaz ya. Iya, iya, Baik, ya mudah-mudahan insyaallah uh, e, tema yang kita kaji pada hari ini ibu-ibu uh, dan juga pemirsa di rumah pastinya bisa uh, menambah kecintaan kita terhadap Al-Qur'an dan keingintahuan kita untuk uh, terus membuka dan mengkaji Al-Qur'an lagi. Terima kasih loh Ustaz Abi Masya loh jadi tahu lebih banyak enggak <laughs> hanya sekedar uh, menghafal suratnya aja ya iya. Ustaz ya. Hmm. Insyaallah uh, makna yang uh, mendalam bisa Anda terima juga pada pagi hari ini dan insya Allah transferan cahaya kita kepada hati Anda pada pagi hari ini bisa uh, berguna untuk hidup Anda selanjutnya. Amin. Amin. Dan uh, kami akan hadir kembali dengan eh, tema-tema uh, yang pastinya lebih menarik lagi tetap di cahaya hati. Tapi untuk hari ini sampai sekian dulu. Uh, sebelum kita tutup acara ini ada doa yang ini disampaikan oleh Ustaz Abi Maki. Silakan Ustaz. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna irhamna. Allahumma ij'alna min ahlil Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu sebagai ahlul Quran. Sesungguhnya kami akui sampai saat ini kami lalai untuk mencintai dan untuk membaca Al-Quran. Sehingga keindahan-keindahan Al-Quran tidak sempat kami kagumi, tidak sempat kami baca, tidak sempat kami telahi. Karena mungkin kelalaian kami selama ini. Ya Allah, maafkan kelalaian kami ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai sebagai pedoman kami, sebagai pegangan kami dan jadikanlah Al-Qur'an ini yang dapat memberikan syafaat kepada kami karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an," bacalah kalian ini Al-Qur'an, fa innahu syafi'un laka yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat kepada Anda di hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah kami dari ahlul Qur'an. Jadikan kami dari ahlul Qur'an. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah rabbana wa adzabannar hmm. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dan pemirsa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh